Baik. Kemudian kita akan lanjutkan tentang fa'il yang dia berupa domir pada fi'il-fi'il mudorek. Baik, fi'il mudorek tentunya antum juga sudah hafal ya. Mungkin saya ulang sekali lagi. Yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna Atubina taktubani taktubna Naktubu naktubu Nah sekarang kita akan mencari failnya Fail dari masing-masing fiil yang telah kita baca tadi Baik Pertama untuk fiil yaktubu Kita akan tahu di sini failnya adalah domir mustatir Yang takdirnya adalah huwa Kemudian yaktubani ini failnya adalah alif. Kemudian pada fiil yaktubuna ini failnya adalah wawu. Wawu ya, di sini failnya wawu untuk bentuk jamak. Kemudian pada taktubu ini failnya adalah domir mustatir yang takdirnya adalah ya. Ini untuk perempuan taktubu. Kemudian taktubani ini failnya adalah alif kita lihat ada alifnya kemudian yaktubna ini failnya adalah non non ya kemudian taktubu ini failnya adalah domir mustatir taktik e, takdirnya adalah anta karena ini untuk mukhatab ya mukhatab orang yang kita ajak untuk bicara kalau yang tak taktubu yang pertama tadi kan dia untuk orang ketiga, untuk waibah, orang ketiga jenis perempuan. Maka failnya yang pertama untuk tak taktubu tadi kan hiya. Kalau ini tak taktubu untuk mukhatab, ini failnya adalah domir mustatir yang takdirnya adalah anta. Kemudian tak tubani ini failnya adalah alif. Kemudian tak tubuna ini failnya adalah wawu. Sedangkan taktubina ini failnya adalah ya. Dan taktubani failnya adalah alif. Sedangkan taktubna ini failnya adalah nun. Kemudian untuk yang mutakalim ya, aktubu. Ini failnya adalah domir mustatir yang takdirnya adalah ana. Aktubu ini domir mustatir failnya, takdirnya ana. Kemudian untuk tubuh, ini failnya adalah domir mustatir yang takdirnya nahnu. Ya, ini untuk fa'il-fa'il dari fi'il mudhari. Kita akan lihat contohnya misalnya. Muhammadun yarkabu al hisana Sini kita perhatikan Fa'il dari kalimat ini adalah domir mustatir yang takdirnya adalah huwa. Dilihat lagi nanti ya, yarkabu. Ini kan sama dengan yaktubu. Fa'ilnya bukan Muhammad, akan tetapi domir mustatir yang takdirnya adalah huwa. Baik, kemudian kita akan lihat contoh lagi. Al-mumarridatu yadkhulna al-mustashfa. Sini kita perhatikan al-mumarridatu yadkhulna al-mustashfa. Kita perhatikan. Nah, di sini failnya adalah nun. Failnya nun, bukan al-mumarridat, para perawat. Para perawat itu sedang masuk rumah sakit. Di sini failnya bukan para perawat atau al-mumarridat. Akan nah, tetapi failnya adalah nun. Baik, kemudian contoh yang lain naktubu ar-risalata. Di sini fa'il dari kalimat ini adalah domir mustatir yang takdirnya adalah nahnu. Ini untuk orang mutakallim, kita perhatikan. Ya. Baik, ini adalah untuk fa'il-fa'il pada fi'il mudhari.